Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa Wa ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan Kitab tafsir karya Al-Syeikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sampai pada ayat yang ke-113 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-114 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم siapakah yang lebih zalim mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuh Wasa'a fi kharabiha Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi manusia untuk beribadah berzikir di masjid-masjid Allah berzikir dengan menyebut nama-nama Allah di masjid-masjid Allah wasa'a fi kharabiha dan dia berupaya untuk menghancurkannya. Ya. Itu siapa yang lebih sesat? Yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi berzikir dan ibadah di masjid-masjid Allah dan berupaya untuk menghancurkan masjid-masjid Allah. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu orang-orang yang menghalang-halangi manusia untuk beribadah di masjid-masjid Allah ya. dan mereka berupaya untuk menghancurkan masjid-masjid Allah mereka-mereka itu tidak sepatutnya untuk masuk ke dalam masjid-masjid Allah kecuali dalam keadaan khaifin. Dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun. Dan bagi mereka di dunia ini khizyun, kehinaan. Kerendahan. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan bagi mereka di akhirat nanti azab yang besar ya. Azab yang dahsyat Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat di atas. ومن أظلم ممن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أن فِيهَا أن وَسَعَ فِي اسمه وسعى في خرابها أي لا أحد أظلم وأشد جرما yaitu tidak ada seorang pun yang lebih zalim ya, yang lebih zalim dan lebih jahat mimman mana'a masajidallah daripada orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah an fiha untuk melaksanakan zikir kepada Allah di dalamnya wa iqamati sholati wa ghairiha minat ta'at dan menegakkan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya ya. dan ketaatan-ketaatan yang lainnya di masjid-masjid Allah. Nah. jadi tidak ada yang lebih zalim, yang lebih jahat daripada orang yang menghalang-halangi manusia dari berzikir dan beribadah kepada Allah di masjid-masjid Allah. Wasa'a ay ijtahada wa badala wus'ahu fi kharabiha. Dan dia berupaya itu bersungguh-sungguh dan mengerahkan upayanya fi kharabiha untuk menghancurkan masjid-masjid Allah al-hissi wal ma'nawi baik menghancurkan secara fisik ya, atau menghancurkan secara maknawi fal kharabul hissi menghancurkan yang bersifat fisik ya, menghancurkan fisik masjid hadmuha wa takhribuha wa takdziruha yaitu menghancurkan masjid atau merobohkannya atau mengotorinya ya. Fal kharabul ma'nawi sedangkan menghancurkan masjid secara makna adalah man'udz dzakirina lismillahi fiha. Melarang dan menghalang-halangi manusia untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya yaitu di masjid-masjid Allah. Maka tidak ada yang lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang menghalang-halangi manusia untuk beribadah di masjid-masjid Allah ya dan dia berupaya untuk merobohkan masjid-masjid Allah. Baik merobohkannya secara fisik atau secara makna. Secara fisik yaitu dengan menghancurkan fisik masjid ya. Sedangkan secara makna yaitu menghalang-halangi orang dari berzikir dan beribadah ya. Naam di dalam masjid-masjid Allah. Wahada dan ini ya, Amun umum Likulli manitta sofa bihadihi sifah Umum untuk semua Yang tersifati dengan sifat-sifat ini ya. Yaitu menghalang-halangi manusia Dari beribadah di masjid-masjid Allah Ya atau dia berupaya untuk berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid Allah ya. baik menghancurkannya secara fisik atau secara makna itu dengan menghalang-halangi orang berzikir di masjid-masjid Allah ini umum ayat ini umum mencakup semua orang yang tersifati dengan sifat-sifat ini Fayadukhul fi dhalika ashabul fil. Masuk di dalamnya ashabul fil. Nah, masuk di dalamnya itu di dalam e, sikap menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah. Masuk di dalamnya ashabul fil. Ya, tentara bergajah. Ya, abrohah dan bala tentaranya dari Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Wa Quraisy demikian pula masuk dalam eh, perbuatan ini adalah Quraisy, orang-orang Quraisy yang menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk umrah pada tahun Hudaybiyah. Hina saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha amal Hudaybiyah, ketika mereka menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di tahun Hudaybiyah. Wan Nasoro dan masuk di dalamnya juga Nasoro. Hina akhrabu baitul maqdis ketika mereka merobohkan baitul maqdis. Ya. Wa ghairuhum min anwa'iz zulmah dan yang selain mereka juga ya. yang melakukan berbagai macam jenis kezaliman Kezaliman-kezaliman menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah ya. Termasuk tentara bergajah, orang-orang Quraisy, orang-orang Nasoro dan yang lainnya Yang mereka menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah Bahkan berupaya, berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid Allah As-sa'ina mereka yang berusaha untuk menghancurkan dan merobohkan masjid-masjid Allah Muhaddatan lillah Dalam rangka menentang Allah Wa musyakotan Dan juga dalam rangka durhaka kepada Allah Orang-orang yang seperti ini Fajazahumullah Bi an mana'ahum dukhulaha syar'an wa qadaran illa khaifina dzalilin. Orang-orang seperti seperti ini Allah balas mereka ya. Dengan balasan Allah menghalangi mereka juga untuk masuk ke dalam masjid-masjid Allah baik secara syar'i atau secara qadari. Ya. Allah larang mereka Allah halang-halangi mereka dari masuk ke dalam masjid-masjid Allah illa kecuali khaifina zalilin, kecuali mereka dalam keadaan takut dan dalam keadaan zalilin, hina, rendah. Falamma akhafu ibadallahi akhafahumullah. Maka ketika mereka menakut-nakuti hamba-hamba Allah, ya, menakut-nakuti manusia, akhafahumullah maka Allah Subhanahu wa taala takut-takuti mereka. Ya. Allah balas juga. Allah takut-takuti mereka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi mereka juga dari masjid-masjid Allah. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam masjid-masjid Allah kecuali dalam keadaan takut dan hina, rendah. Ini balasan bagi orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah. Balasan bagi orang yang ingin menghancurkan masjid-masjid Allah. Fal musyrikun alladhi saddu rasulahu Orang-orang musyrikun Orang-orang musyrik Quraisy yang mereka menghalang-halangi rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, lam yalbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasira dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah menunggu kecuali sebentar ya. menunggu di Madinah ya hatta adzinallahu lahu fi fathi Makkah. Ya, sampai kemudian Allah izinkan Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam untuk Fathu Makkah untuk membebaskan kota Mekah. Nah, jadi tidaklah. Nah, beliau lama menunggu, ya. Setelah diusir, ya, dari Mekah dan dihalang-halangi oleh orang-orang musyrikun untuk masuk ke Mekah melakukan ibadah ya, di Masjidil Haram, ya, Rasulullah SAW tidak menunggu lama sampai Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk membebaskan kota Mekah ya, dan membersihkan kota Mekah dari berbagai macam kesyirikan. Wamana al musyrikin min kurbani baitih dan ketika terjadi fatum Mekah, Rasulullah SAW melarang orang-orang musyrikin untuk mendekati masjid-masjid Allah. Nah, Allah melarang nah, orang-orang musyrikin untuk mendekati Masjidil Haram. Allah Ta'ala Allah berfirman dalam surat Taubah ayat yang ke-28 Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala taqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas mereka itu seperti najis ya nah akidahnya kotor ya. fala taqru fala yaqrabul masjidal haram maka janganlah mereka mendekati masjidil haram ba'da amihim hadza setelah tahun ini setelah Fatu Mekah ya enggak boleh lagi orang-orang musyrikun nah masuk ke dalam Masjidil Haram ya. al jazaa'u min jinsil amal ya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya mereka menghalang-halangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk, mas, untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya. Ketika mereka masih berkuasa, menguasai Masjidil Haram. Ya, sampai Rasulullah SAW nggak bisa melaksanakan haji dan umroh. Nah, pada peristiwa Hudaybiyah yang ma'ruf ya. Nah, ketika Rasulullah SAW bermimpi bahwasanya akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman dan bisa melaksanakan haji dan umroh ya bisa tahallul nah sehingga naam karena mimpi seorang nabi dan rasul adalah wahyu ya maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat untuk menunaikan haji dan umroh beliau berangkat pada bulan Zulqa'dah bersama 1400 al-muhajirin dan ansor ya Nah, 1400 orang Al-Muhajirin dan Ansor dan mereka membawa hadiu, ya, membawa hewan sembelihan. Sampai di Hudaybiyah, nah maka orang-orang Mekkah ketakutan, menyangka bahwasanya Rasulullah SAW akan menyerang mereka, ya. Kan terjadi peperangan sehingga orang-orang musyrikun di Mekkah juga bersiap-siap dengan pasukannya dan senjata yang lengkap. Taib alhasil ya terjadilah perdamaian. Ya, perdamaian Hudaybiyah. Yang hasil perdamaian tersebut enam eh, poin-poinnya sebagian merugikan kaum muslimin. Ya. Yani antara poin tersebut adalah bahwasanya Rasulullah SAW di tahun itu tidak bisa masuk ke dalam Mekah. Ya, bisa masuk ke dalam Mekah tahun depan. Ya. Itu pun hanya tiga hari dibatasi ya, dan hanya membawa senjata pedang. Nah, tidak ada senjata yang lain. Taib. Ya. Dan poin-poin perjanjian yang lain yang merugikan kaum muslimin. Ya. Taib. Maka <clears throat> di tahun itu para sahabat ya, dan juga Rasulullah SAW ya, pulang kembali ke Madinah. Nah, namun bukan berarti wahyu itu nggak benar ya mimpi itu nggak benar mimpi itu benar hanya saja apa belum ditahu waktunya kapan kan nggak disebutkan waktunya nah Allah tidak menyebutkan tahun ini tidak ya nah taib tetapi tahun berikutnya ya. wahyu tersebut naam benar-benar Naam terjadi ya, Apa yang dimimpikan, dimimpikan oleh Rasulullah SAW benar-benar terjadi Alhasil mereka di tahun itu menghalang-halangi Rasulullah SAW ya, Dari beribadah kepada Allah Azza wa Jal ya. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kepada Rasulnya Untuk membebaskan kota Mekah ya dan membersihkan kota Mekah dari berbagai macam kesyirikan. Mereka yang menghalang-halangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk beribadah di Masjidil Haram, Allah balas ya. Dengan apa? Menghalangi mereka juga dari masuk ke dalam Masjidil Haram. Setelah dikuasai kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala Nah melarang mereka untuk mendekati Masjidil Haram. Larang orang-orang musyrikun untuk mendekati Masjidil Haram. Nah, Allah balas dengan e, balasan yang serupa. Ya. Karena mereka menghalang-halangi kaum muslimin untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, ya, sehingga ketika Masjidil Haram dikuasai oleh kaum muslimin, mereka pun dihalang-halangi. Ya, tidak boleh lagi mendekati Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala kabarkan sebelum terjadinya. Ya. Nah, kemudian terjadilah. Naam, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Sehingga mereka pun naam harus menyingkir dari Masjidil Haram. Ya, terusir dari Masjidil Haram. Dan tidak bisa lagi mendekati Masjidil Haram. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis ya, seperti najis ya. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kemudian washabul fil Faqad dzakarallahu alaihim. Demikian pula ashabul fil tentara gajah ya, tentara bergajah. Qad dzakarallahu alaihim. Allah telah menyebutkan tentang apa yang e, mereka lakukan. Allah telah menyebutkan tentang apa yang terjadi pada mereka. Ya. Disebutkan dalam surat apa? Al-Fil ya, sampai ada surat tersendiri untuk nah menjelaskan tentang mereka ashabul fil nah, yang dikomandani oleh siapa Abroha ya dari Yaman nah Nasrani dari Yaman ya. yang ketika itu Abroha ya hasad dan dengki ya Ya, Mekah atau Ka'bah didatangi oleh Naam kaum muslimin dari segala penjuru. Ya, ya apa? E, naam sebelum ya. Nah. Didatangi oleh orang-orang yang masih ya, Naam eh, berkeyakinan dengan keyakinan nenek moyang mereka. Siapa? Ibrahim alaihissalam ya. Sehingga banyak manusia mendatangi Mekah ya. Atau Ka'bah Untuk beribadah di sana Tawaf di sana Dengki dan hasad ya. Sehingga ingin memalingkan e, Manusia Dari Ka'bah ke tempat yang lain Sehingga Ada inisiatif dari Raja Abraha Untuk membangun apa? Gereja gereja yang besar supaya manusia e, mendatangi gereja tersebut. Alhasil, nah jadilah gereja tersebut ya, dan manusia dihasung untuk mendatangi gereja tersebut. Nah, dan terjadi insiden di gereja tersebut, ya ada seseorang yang menyalakan api di gereja tersebut. Nah, sehingga Raja Abraha marah, ya marah kemudian bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah sehingga berangkat dengan bala tentaranya ya, dan gajah-gajah yang dimilikinya. Ada gajahnya satu yang paling besar. Yang ini direncanakan untuk e, menarik Ka'bah dan menghancurkannya. Ya, yang rencananya akan dipasang tali di setiap tiang-tiang Ka'bah ya kemudian akan diikatkan ke gajah tersebut ya dan gajahnya nanti akan dipukulin ya nah, kemudian akan tertarik Ka'bah ya atau akan hancur Ka'bah nah, itu rencana Abrohah ya. berangkatlah dengan bala tentaranya dan gajah-gajahnya sampai mendekati Mekah nah di suatu tempat ya gajah-gajah tersebut ya terduduk. Nah, tidak mau lagi melanjutkan perjalanan. Ya. Namun ketika diarahkan ke arah selain Ka'bah, mau gajahnya. Ya. Ketika diarahkan ke Ka'bah, ya, terduduk lagi. Ya. Naam dan demikian seterusnya sampailah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada mereka. Allah utus burung-burung yang membawa Eh, batu-batu ya dari sijil ya batu-batu yang naam terbuat dari tanah yang terbakar ya setiap burung membawa berapa batu tiga batu satu di paruhnya duanya di cakarnya nah dilemparilah batu apa mereka oleh batu-batu tersebut dan setiap yang terkena batu-batu tersebut hancurlah binasalah nah, sehingga kocar-kacir pasukan Abroha. Taib nah, Allah jaga ya Ka'bah di saat itu. Yang di tahun itulah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diistilahkan dengan tahun gajah ya. Taib, Allah jaga Ka'bah. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau perhatikan apa yang Allah lakukan terhadap tentara-tentara bergajah? Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia Keinginan mereka untuk menghancurkan Ka'bah Fitadlil sia-sia nggak berhasil nah. Wa arsala alaihim tayran ababil Kemudian Allah utus burung-burung yang berbondong-bondong Nah Tarmihim bihijarati min sijil ya, Yang burung-burung tersebut melempari batu-batu dari sijil tanah yang terbakar yang jika terkena batu-batu tersebut hancur binasa. Nah, faja'alahum ka'asfi ma'kul. Allah jadikan mereka seperti as daun yang naam dimakan. Ya, ka'asfi ma'kul. Maka mereka yang ingin menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah, ya, Allah balas ya, dengan Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka ya, dari masjid-masjid Allah. Ya, terbukti apa yang terjadi pada tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah hancurkan mereka, nggak berhasil. Ya. Wan Nasara demikian pula orang-orang Nasara. Sallallahu alaihim al-mu'minin. Ya, orang-orang Nasara yang mereka menghancurkan Baitul Maqdis, ya. Naam, ya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kalahkan Naam orang-orang Nasrani dan Allah menangkan kaum muslimin. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum mukminin menguasai orang-orang Nasoro. Ya. Fa'ajlauhum anhu sehingga kaum muslimin mengusir orang-orang Nasoro dari e, Baitul Maqdis. Nah. kullu man demikian pula semua yang tersifati dengan sifat-sifat mereka yang suka menghalang-halangi manusia dari masjid-masjid Allah yang ingin menghancurkan atau merobohkan masjid-masjid Allah ya. Fala an yanalahu maka mesti dia akan mendapatkan keadilan dari Allah ya. Yaitu Allah pun akan menghalangi dia dari masjid-masjidnya. min nah. minal ayatil azimah Dan ayat ini termasuk daripada ayat-ayat yang agung ya ayat-ayat yang agung akhbaru bihal bari qabla wuku'iha. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan hal-hal tersebut qabla wuku'iha sebelum terjadinya. Fawaqa'at kama akhbaro. Kemudian terjadilah seperti yang Allah kabarkan. Wastadallal ulama bil ayatil karima ala annahu la yajuzu tamkinul kuffari min dukhulil masajid. Para ulama berdalil dengan ayat yang mulia di atas ya. Ala annahu ya, bahwasannya la yajuzu tidak boleh tamkinul kuffar membiarkan orang-orang kafir min dukhulil masajid untuk masuk ke dalam masjid-masjid. Sebagian para ulama berdalil dengan ayat ini tidak bolehnya membiarkan orang-orang kafir masuk ke dalam masjid. Nah, ya. illa khaifin kecuali dalam keadaan apa tadi takut dan dalam keadaan hina dina. Nah. Baik. Ya. Namun bukan berarti badannya orang kafir itu najis ya. Bukan berarti badannya najis. Nah, yang najis adalah akidahnya, keyakinannya. Adapun badannya, nah, tidak najis. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat siapa? Hah? Mengikat siapa di dalam masjid? Hah? Yang kemudian akhirnya masuk Islam Ketika itu masih Masih kafir ya Masih musyrik Nah, Allah ikat di dalam masjid nah, eh, Rasulullah SAW afwan, Rasulullah SAW ikat dia di dalam masjid nah, Kalau seandainya badannya najis nggak boleh ya, diikat di dalam masjid. Baik. Kemudian lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari beribadah di masjid-masjid Allah atau orang-orang yang berusaha ingin menghancurkan masjid-masjid Allah, Lahum fid dunya khizyun bagi mereka di dunia khizyun ay fadhihatun yaitu kehinaan, kerendahan, keburukan ya, khizyun. Kama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu walahum fil akhirah dan di akhirat ya bagi mereka azabun azim adab azab yang dahsyat. Di dunia mereka hina, rendah dan di akhirat mereka akan disiksa. Wal iyadzubillah. وإذا كان لا أدلم ممن منع Allah ayyudhkara fiha maka apabila tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi manusia untuk menyebut nama-nama Allah di masjid-masjid Allah ya fala a'zama imanan mimman sa'a fi imaratil masajid bil imaratil hissiyyati wal ma'nawiyyah maka sebaliknya ya. Tidak ada yang lebih besar ya. Tidak ada yang lebih mulia keimanannya ya. Daripada orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dengan memakmurkan secara fisik atau secara maknawi. ya. Kalau mereka yang menghalang-halangi manusia dari Eh, berzikir kepada Allah di masjid-masjid Allah atau orang yang berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid Allah mereka adalah orang yang paling zalim ya. maka sebaliknya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah orang yang membangun masjid-masjid Allah baik secara fisik atau secara e, makna ya maka mereka adalah orang yang a'zamu imanan orang yang paling besar keimanannya ya Orang yang paling tinggi keimanannya Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Baik memakmurkan secara fisik dengan membangunnya ya. Nah, atau secara maknawi Memakmurkan secara maknawi Yaitu dengan menghidupkan masjid tersebut dengan Ibadah-ibadah kepada Allah Berzikir, kiraatul Quran ya, Ta'lim, halakoh-halakoh ilmu ya, Dan lain sebagainya dari berbagai macam bentuk ibadah di dalam masjid maka orang-orang yang seperti itu yang memakmurkan masjid-masjid Allah baik memakmurkan secara fisik atau secara makna adalah orang-orang yang a'zamu imanan. Orang-orang yang paling tinggi keimanannya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah berfirman innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Innama hanya saja Ya'mur Allah, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, mereka lah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bal qad amarallahu Allah taala bi buyutihi wa ta'zimihah wa Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk meninggikan rumah-rumah Allah, itu masjid-masjid Allah, wa dan untuk mengagungkan masjid-masjid Allah dan Allah memerintahkan untuk memuliakan masjid-masjid Allah. Faqala ta'ala Allah berfirman fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkar fi hasmuhu fi buyutin di masjid-masjid Allah Azinallahu an turfa'a wa yuzkar fi hasmuhu Allah perintahkan untuk na'am dimuliakan ya, masjid-masjid Allah tersebut Allah perintahkan untuk disebut nama-nama Allah di masjid-masjid tersebut Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan dan memuliakan masjid-masjid Allah, eh, baik secara hissi atau secara maknawi, yaitu dengan cara membangunnya ya, atau dengan cara menghidupkan enam amalan di dalam masjid tersebut. Walil masajidi ahkamun kathiratun dan masjid-masjid itu memiliki hukum-hukum yang banyak, ya. Nah, masjid itu ada hukum-hukumnya. Disebutkan secara rinci dalam kitab-kitab fikih, ya, tentang ahkamul masajid, hukum-hukum masjid. Yarji'u hasiluha ila madmuni hadhil ayatil karimah. Yang intinya kembali kepada kandungan ayat yang mulia ini. Nah, intinya Kembali kepada kandungan ayat yang mulia ini Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di Rahimahullahu ta'ala Nah Maka beruntunglah ya Dan bersyukurlah ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Naam Memberikan kesempatan kepada kita untuk kita na'muru masajidallah makmurkan masjid-masjid Allah nah, baik memakmurkannya secara hissi secara fisik ya itu dengan kita berusaha untuk membangunnya ya nah memperbaikinya ya agar supaya naam para jamaah nyaman ya, beribadah di dalamnya atau memakmurkannya secara maknawi yaitu dengan kita menghidupkan masjid tersebut dengan berbagai macam amalan ketaatan kepada Allah. Ya, kiraatul Quran, ya, untuk belajar, ya, ta'lim, nah, berzikir, untuk sholat, ya. Nah, dan lain sebagainya dari berbagai macam amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan salah satu orang yang akan dinaungi nanti pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala ya adalah orang yang qalbuhu ya hatinya na'am muta'alliqah bil masajid hatinya itu terkait ya, dengan masjid. Nah, senang dengan masjid. Ya. Terkait hatinya dengan masjid-masjid Allah. Ya, rindu untuk masuk ke dalam masjid lagi jika dia keluar. Ya. Nah, ya, senang ya, masuk ke dalam masjid. Ini diantara orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan lindungi nanti pada hari kiamat Maka manfaatkan ya e, Sisa umur kita ya, Untuk kita naam memakmurkan masjid-masjid Allah ya, Manfaatkan sisa usia kita ya, Naam untuk memakmurkan masjid-masjid Allah ya, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan ya. dan kemampuan untuk datang ke masjid-masjid Allah. Nah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang naam senang untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Baik, ayat yang selanjutnya Nah, panjang penjelasannya Dan waktunya sudah habis Insya Allah kita cukupkan sampai di sini Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf ya, Kita lanjutkan Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Subhanakallahumma wabihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.